Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ittaba'a hudah salam tasliman kathira ba'd <clears throat> Kemarin telah kita selesaikan pembahasan tentang mansubnya fil mudhari. Itu bahwasanya di antara fil mudhari ada yang dia mansub dengan huruf-huruf secara langsung, ada yang dia mansub dengan an mudmarah jawazan, ada ada pula yang dia mansub dengan an mudmarah wujuban. Ya. Dan kemarin ada kekeliruan dalam contoh ya ketika mencontohkan ya semisal layuk yuqdo alaihim fayamutu ya kemarin saya contohkan layuk yuqdo ala yuqdo zaidun malan fayagdob keliru ya fayarbo gitu layuk yuqdo zaidun malan fayarbo zaid tidak dikasih harta sehingga ridho jadi i'ta'u al mali zaid diberikannya harta kepada Zaid sebab ridho tapi nggak diberi layak to Zaidun malan fayarda bukan fayabki seperti ini layak to alaihi fayamutu al qadha alaihim yaitu kematian kebinasaan atas mereka ataupun al qadha dibinasakannya mereka adalah sebab kematian dan kita tambahkan seperti yang telah dijanjikan ya kita tambahkan macam tolab yang lainnya. Di sini hanya musonif menyebutkan satu macam tolab. Yaitu nahyun. Nahi. <clears throat> Telah disebutkan bahwasanya fa sababiyah dan wau ma'iyah itu dia menasobkan fil mudhari setelahnya dengan an mudmar wujuban ketika didahului yang pertama oleh nafi yang murni yang kedua dengan tolab dengan fi'il dan di sini musonif hanya menyebutkan satu macam tolab yaitu al-amr. Sedangkan di sana ada banyak tolab, ada tis'ah, sembilan. Di antaranya al-amr, perintah, nahyu, larangan, doa, dan juga soal. Kemudian al-arab, al-had, tahdid, tamanni, taraji, juga nafi. Adapun contoh wawu ma'iyah yang didahului sebelumnya oleh tolab yang berupa amr adalah contoh wawu ma'iyah ataupun fa sababiyah yang didahului sebelumnya oleh tolab yang berupa amr adalah zurni fa'uk rimak zurni fa'uk rimak au wa'uk rimak zurni fa'uk rimak atau wa eh romnya bagaimana zurni Zurni fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Zara fi'lun madin mabni ala as-sukun tisalihi bi ya. Mabni ala as-sukun. Ya. Kemudian nun ya dia fil amr mabni ala sukun bukan ini ya. Fil amr mabni ala sukun. Zara ya, zur zur. Fi'lu amrin mabni ala as-sukun. Kemudian an-nun wa fa'iluhu Tamir mustatir fihi wujuban takdiruhu antanun lil iqayah ya Pemir mutasil mabni ala sukun fi mahali langsung yang fulun bih. Fa ukrimak fafa salabiyah. Ukrimaka ukrima fi'il mudhari mansu bi fa abi an mudmara ba'da fa asababi al bil amr. Jadi ukrimak adalah fi'ilun mubari'un mansubi an mudmarah ba'da al ba'da fa asbabiyya al masbuqah bi bil amr. Ukrimak adalah fil mudhara yang dinasobkan oleh an yang disembunyikan secara wajib setelah fa yang mana fa-nya didahului oleh amr di sini. Ya, wa alamat nasbihi al fathah zahiru ala akhiri wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru ana. Kaf dhamir mutasil mabni ala al fath fi mahalli nasbin maf'ulun bih. zurni fa ukrimak. Aw wa ukrimak sedangkan wa tinggal dikatakan wa ma'iyah. واو الواو واو معية أكرم أكرمك في المضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية المسبوقة بالأمر منصوب علامة نصبه الفتحة على آخره إلى آخره Kemudian juga nahi. Kalau nahi sudah ya tadi ya. Contohkan oleh Musonis. La fihi fayahilla alaikum wababi. Contoh yang lain. La yajtami' lakal ilmu Eh, sebentar. La termi ilman wa tatruk at-ta'ba itu contoh. La termi ilman wa tatruk at-ta'ba. Kalau tadi uh, takdirnya apa itu? Zurni fa ukrimak. Ah, kemarin kan sudah belajar tuh. Ini kan atof. Iya kan? Atof apa master kepada master sebelumnya. Apa? Zurni fa ukrimak. Apa? Apa? Di takwil masdar juga surninya. Apa? Layakunanna apa? Ziarati gitu. Fa ikramuka gitu. Ataupun kalau waw ma ma ikramik atau ma ikrami iyaka. Iya. La tarmi ilman wa tatruk at-ta'ba. Jangan kau mencari ilmu kemudian meninggalkan at-ta'b, susah payah dalam mencarinya. Ya, la tarmi ilman wa tatruk at-ta'ba. Di sini syai'nya mana? Hah? La tarmi ilman wa tatruka at-ta'ba wa tatruka di situ dinasobkan dengan al-mudmarah ba'da wawu ma'iyah yang didahului oleh apa? Oleh nahi yaitu la termi. Apa takdirnya? La yajtami' laka al-ilm wa tarkut ta'ab. Tidak bisa berkumpul padamu ilmu dan meninggalkan kesusahan, kepayahan mencarinya. Kemudian doa contohnya Contoh wa ma'iyah dan fa yang didahului oleh doa adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan doanya Nabi Musa Itmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu itmis ala qulubihim ya Allah hapuskanlah dari mereka keimanan eh, itmis ala amwalihim hancurkanlah dari mereka hapuskanlah dari mereka harta-harta mereka wasdud ala qulubihim dan tutup rapatlah hati-hati mereka sehingga mereka tidak beriman. Fala yu'minu sehingga mereka tidak beriman hatta yarawul azab al alim. Di sini syai'nya mana? Fala yu'minu. Yu'minu di situ fi'il mudhari mansub bi al mudmarah ba'da fa sababiyah. Al masbuqah bi du'a yang didahului doa. Itmis salam walihim wasyud ala qulubihim fala yu'minu. Apa takdirnya di sini? liyakun gitu Mingka ya. minka tamsun wasyaddun fa'adamu iman hendaknya ada ya Allah darimu tams penghancuran harta mereka wasyaddun dan juga penutupan akan hati mereka fa'adamu iman dan adamu iman kemudian dihasilkan adamu iman kemudian contoh yang didahului oleh soal هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا يشفعوا فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بسؤال Apakah ada bagi kami para syafaat, para pemberi syafaat sehingga mereka memberi syafaat kepada kami atau agar mereka memberi syafaat kepada kami? Arab Arad adalah tawaran ataupun permintaan dengan kelembutan. <clears throat> Dan biasanya dibuka dengan ala. Ala tanzil indana fatusiba khaira. Ala tanzil indana fatusiba khaira. Marilah engkau singgah di sisi kami fatusiba khaira sehingga engkau mendapatkan kebaikan tusiba. hilun mudhari mansubi al-mudmarah ba'da fa as al masbuqa bi al-'arb منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره tahbid tahbid ajakan tapi dengan dorongan atau bihas ya. biasanya menggunakan halla atau laula contohnya laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa ah, fa asaddaqa asaddaqa fi'il mudhari' mansub bi al mudmarah wujuban ba'da fa sababiyah al-masbuqa bi tahdid dengan tahdid. Juga tamanni. Contohnya ya laitani kuntu ma'hum fa afuza fawzan 'azima. Afuza fi'il mudhari' mansub bi an mudmara wujuban ba'da fa sababiyah al-masbuqa bit tamanni. Dan tamanni termasuk talab. Taraji juga. La'alli al asbab asbab as-samawati fa attali'a. Ya. Saya berharap saya bisa naik ke pintu-pintu langit. Fa'attoli'a agar saya bisa melihat ucapannya Firaun. Di sini at-tali'a syaitnya fi'il mudhari mansub bi al-mudmarah wujuban ba'da fa as al-masbuqa bi at-tarajji mansub wa alamat fathah. Juga contoh yang lain la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه ya فتنفعه الذكرى تنفع في المضارع منصوب أن مضمر وجوبا بعد أن آه، بعد أن مضمر وجوبا بعد الفاء بعد فاء المسبوق بترجي إلى علا نفي شنطه هي نفي ما غبرت خدماء عبد في سبيل الله فتمسه النار tidaklah berdebu dua kaki seorang hamba di jalan Allah karena berperang di jalan Allah fatamassahu annar kemudian dia disentuh annar maksudnya kaki atau kedua kaki yang dia berdebu kotor dengan debu di jalan Allah tidak akan disentuh annar fatamassa Nah itu tambahannya. Dan mereka ahli nahu ada yang menyusun ya jenis-jenis tolab dalam satu bait syair mur wanha wad'u wasal wa'rid li haddihim tamanni warju kadzaka nafsi qad kamula mur amr ini di antara macam tolab yang pertama amr ya. wanha nahi kalau amr tolabul fi'il ya kan wanha nahyu tolabul kaf tuntutan agar dia menahan diri dari perbuatan. Wad'u doa termasuk cabangnya apa? Amr juga ya cabangnya. Polab dia. Wa'rib apa? Wa'rib al-arab. Al-arab apa al-arab? Tawaran. Lihaddimu al-hadd anjuran. Tamani tamani warju taraji. Kadzaka nafi nafi qad kamula. Dihafalkan ya. Murwanha wad'u wasal wa'rid bihaddihi mutamanni warju kadzaka nafi qad kamula. Dihafalkan itu. Macam-macam tolak sehingga kalau Anda mendapati ada fa salabiyah atau waw ma'iyah yang didahului oleh salah satu dari sembilan perkara ini ditambah lagi tolak dengan fi'il sudah masuk bahan di sini ya maka antum bisa memastikan bahasanya itu adalah fa ataupun wau ma'iyah. Ketika Anda mendapati ada fil mudhari yang jatuh setelah fa ataupun waw ma'iyah, setelah fa sababiyah ataupun waw yang didahului adalah salah satu dari sembilan perkara ini. Amr, nahyu, doa, soal, al-arb, had, tahdid, tamanni, taraji, nafi. Ya, eh, ingat ingat ini. <clears throat> ya, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu al-jawazim, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke Al-Jawazim Diringkas ya Nanti diringkas faedahnya Wal jawazimu thamaniyata ashara, Sedangkan penjazem-penjazem ada 18 penjazem. Wahia naw'an dan dia yang 18 ini terbagi kepada dua macam jazimun li fi'lin wahidin yang pertama yang dia menjazmkan satu fi'il saja wa jazimun li fi'laini dan yang kedua yang dia menjazmkan dua fi'il sekaligus fal awwalu sab'atun dan yang menjazmkan satu fi'il saja ada sab'ah tujuh wahwa yaitu lam nahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kemudian juga lamma Contoh lama yaqdi ma amarah. Kemudian alam. Contoh alam nashrah laka sadrak. Dan juga ma. Contoh ala hini. Bisa ala hina atau ala hini. Yang lebih rajih ala hina. Ala hina atabdul mashiba ala siba. Wa qultu alam ashu. Wa syaibu wazi'u. Kemudian lamul amr dan lamul du'a. Contohnya liyunfiq dhu sa'ah liyaqdi alaina rabbuk. Wala fin nahi wa du'a dan juga la pada nahi dan du'a Contohnya la tahzan la tu'akhidna. Pada nahi la tahzan, du'a la tu'akhidna. Ya. Ya dihafalkan sampai di situ ya. Sebutkan di sini macam penjazm ataupun al-jawazim ada 18 penjazm dan yang 18 ini dibagi kepada dua bagian yang pertama yang dia menjazmkan satu fi'il. Dan yang kedua yang menjazmkan dua fi'il. Yang menjazmkan dua fi'il disebutkan di sini wajazibun li fi'laini. Dan yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Ini karena melihat keumuman. Ya, contoh-contohnya. Kenapa kita katakan keumumannya? Karena tidak semua penjazm yang dia menjazmkan. Ya dua fi'il itu dia masuk kepada fi'il. Kadang dia menjazmkan fi'il, kadang menjazmkan jumlah juga. Ya. Jadi dikatakan di sini wajazibun li fi'ila ini dan dia menjazmkan dua fi'il karena melihat keumumannya, dia menjazmkan dua fi'il. Dan terkadang yang keduanya yang dijazmkan berupa jumlah. Jumlah. Ada pun yang pertama yang menjazubkan satu fail ada tujuh. Semuanya adalah huruf ya dengan kesepakatan ahli nahu yaitu yang pertama lam ya wahwa lam dan lam dikatakan sebagai harfu harfu jazmin karena dia menjazmkan yang setelahnya dan juga harfu nafin karena maknanya penafian dan juga apa harfu qalbin karena dia membalik makna fi'il mudhara yang tadinya menunjukkan sekarang atau punya akan datang menjadi makna madhi. Kalau antum ditanya, akal dalam akul. Sudah kamu makan? Antum jawab lam akul. Belum makan ini sebelum antum mengucapkan. Berarti madhi kan? Lam akul sebelum makan. Sebelum diucapkan ucapan lam akul yang belum makan. Ya, Contohnya di sini lam yali dua lam yula dua lam yakul lahu kufuan ahad. Irobnya ya insyaallah mudah ya. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yalid fi'lun mudhari' majzum bilam alamatu jazmihi sukun. Hmm. Wa fa'ilu mustatir fihi jawazan taqdiru huwa. Wa lam yulad lam harfu nafyin wa jazmin yulad fi'lun mudhari' mughayyir sighah. Yulad dari apa? Yulad itu mughayyir syughah dari apa? Dari apa? Dari walada yalidu itu. Yulad. Kemudian yulad fil mudhari' mughayyir syughah majzum bi lam Wa alamat jazmi asukun, sukun Ya, fi akhirih wa naibul fa'il mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Wa lam yakun wa huwa harfu 'atfin. Lam harfun nafyin wa jazmin yakun fi'lun mudhari' majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi sukunu akhirih. Dan yakun itu mutasarif dari kana an-naqisah. Amalannya merafakan isim, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kufuan khabarnya. Khabarnya apa? khabarnya apa? Yakun. Ya. <clears throat> Kufan khabarnya yakun yang didahulukan. Mansub wa alamatu nasbi fathu akhirih. Ahadun ismuha. Sedangkan ahadun isimnya apa? Yakun. Muakhir yang diakhirkan. Ya, di sini diakhirkan dan masih dianggap bagus diakhirkan apa isimnya dari khabarnya. Ya, kenapa? karena dia memisahkan. Ya. Antara jar majrur ya dengan atau disebutkan di sini wa hasuna ta'khiruhu li wuqu'ihi fasilah. Ya. Dianggap bagus di diakhirkannya apa? Isim karena dia li wuqu'ihi fasilah jatuh sebagai pemisah. misah, ada lahu di sini. Bisa juga di Arab di sini kufuan sebagai hal dari ahadun. Berarti ahadunya isimnya kun ya, khobarnya lahu. Kufuannya sebagai hal. Kok bisa hal dari ahad padahal ahad nakirah tadi? Karena dia kufuan itu aslinya sifat dari ahad. Maknanya kufuan mukafian. Sudah kita sering ulang bahwasanya kaedahnya kalau ada sesuatu yang dia aslinya adalah sifat bagi yang nakir kemudian didahulukan yang tadinya aslinya sifat tadi maka dia menjadi hal. Ya, seperti apa? Lima yatamu hisan bolalu itu. Kemudian lama walama Ada yang mengatakan bahwasanya lamma itu aslinya lam lam lam ditambahkan dengan apa? ma zaidah. Jadi jadilah lamma. Ada kesamaan antara lama dengan lam dalam beberapa perkara diantaranya sama-sama lam dengan lama huruf. Ini. Iya. Kemudian sama-sama lam dengan lama masuk kepada fi'il mudhari'. Sama-sama lam dan lama menafikan. Dan juga menjazumkan. Dan juga membalik makna fi'il mudhari kepada apa? Makna madhi. Itu sisi kesamaan antara apa? Lam dengan lama sama-sama huruf, sama-sama khusus masuk kepada fi'il mudhari, sama-sama menafikan, sama-sama menjazumkan dan sama-sama membalik makna fi'il mudhari kepada makna fi'il madhi. Perbedaan antara lam dengan lama adalah diantaranya yang pertama kalau lama itu tidak bisa bergandengan dengan adat syarat ya. kalau lama tidak bisa bergandengan dengan alat-alat syarat atau syarat tidak boleh dikatakan in lama dimasuki adat syarat in lama kalau lam bisa contohnya fa'il lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati uquduha an-nas wal hijarah. Hmm, jadi kalau lama tidak bisa bergandengan dengan ada satu syarat. Kalau lam bisa. Contohnya in lam taf'alu. Kemudian perbedaan yang berikutnya antara lam dengan lam <clears throat> bahwasanya penafiannya lama kan tadi lama mengandungi makna nafi. Penafiannya lama itu berlangsung hingga waktu sekarang. Sedangkan penafian dengan lam itu penafiannya terkadang mustamiron terus menerus Perkataan terus-menerus, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar." Jika kalian tidak mampu, senantiasa kalian tidak akan mampu gitu. Untuk mendatangkan yang semisal dengan satu pun dari ayat Al-Qur'an. Kadang penafian dengan lamun qati' berhenti. Tidak lagi berlanjut. Contohnya hal ata 'alal insani min minad dahri lam yakun syai'an mazgura. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa satu saat dari masa lam yakun syai'an madzkura di mana dia manusia belumlah sesuatu yang disebut-sebut. Ya, sekarang sudah menjadi sesuatu yang disebut-sebut, ya kan? Jadi penafiannya sudah munqati, lam yakun syai'an madzkura. Dia tidaklah sebelumnya sebagai sesuatu yang disebut-sebut. Setelah diciptakan dia menjadi sesuatu yang disebut. Ini munqati. Jadi kalau penafiannya lama itu mustamir hingga zaman sekarang. Kalau antum katakan akal tak lama belum ya sampai sekarang ini dari sebelumnya sampai sekarang. Hmm. Tapi kalau dengan lam kadang mustamir, kadang berhenti. Yang ketiga, kalau penafiannya lama itu terjadinya ditunggu-tunggu. Nih, terjadinya ditunggu-tunggu. Pasti terjadi, tapi nanti terjadinya pada mustaqbal, Seperti ucapan Allah balamma yazuqu azab, bahkan mereka belumlah merasakan azab. Ini mutawaqqa' subut. Terjadinya mutawaqqa'. Iya. Nanti di waktu yang akan datang dan pasti terjadi. Lamma yazuqu azab Jadi bakal terjadi perbuatan tadi, tapi terjadinya di masa akan datang. Ya. Berbeda dengan lam. Dinafikan terjadinya. Kalau tadi dinafikan bukan terjadinya. Hmm. Tapi lam yaitu azab dinafikan. Azab dari mereka di waktu sekarang, tapi nanti terjadi gitu. Jadi ucapanmu lamma yaf'al, lam yaf, lam yaf'al, dia tidak berbuat, ini menafikan perbuatan. Lam yaf'al, dia tidak berbuat. Lam yakul, dia tidak makan. Ataupun lam yadrus, dia tidak belajar. Adapun walam mayafal ini menafikan. Ya, lam mayafal, menafikan dia telah berbuat, tapi nanti akan berbuat gitu. Jadi beda ya, lam mayafal dia dinafikan di sini perbuatan, dia tidak berbuat. Tapi kalau dengan lam lam mayafal, lam mayafal ini yang dinafikan dia telah berbuat, belum nanti berbuatnya gitu. Kalau tadi lam mayafal dia tidak berbuat sama sekali. Lam mayafal, penafian perbuatan dari seseorang, lam yaf'al, lam yakul, dia tidak makan. Dinafikan makan. Kalau kan lama yakul belum makan dia <clears throat> sebelumnya belum makan tapi nanti akan makan itu Ya, kayak tadi lama yadzuqu azab. Sudah merasakan azab belum mereka orang kafir ketika turun ini? Belum. Nanti merasakan enggak Merasakan. Tapi kalau lam tidak dinafikan itu Azab tersebut. Beda ya ucapanmu misalkan lam anjah saya tidak lulus dengan lama anjah saya belum lulus. Kalau lama anjah menafikan kelulusan. Kalau lama anjah menafikan bahwasanya kelulusan telah terjadi, masih belum nanti gitu. <laughs> lam anjah menafikan kelulusan. Lam anjah ini juga penafian, tapi penafian bahwasanya kelulusan itu telah terjadi, belum terjadi gitu, nanti. Gitu. Nah, itu perhatikan ya. Kemudian perbedaan yang keempat diantaranya kalau lama itu boleh dibuang isim yang dijazmkannya. Seperti kalau anda ditanya akal tak lama berhenti di sini boleh masih lama akul. Ya. Kalau lam nggak boleh lam akul sebutkan isi apa fiil yang majzumnya dipahami jadi kalau lama itu boleh dibuang isim yang maj, apa fiil yang majzumnya kalau antum ditanya, misalkan apa katanya akal tak siapanya lama berhenti di situ bisa. Kalau dilengkapi boleh lama akul. Tapi kalau lam harus sebutkan yang majumnya lam akul. Nah itu diantaranya. Masih ada di sana yang lainnya. Juga yang lainnya lama itu tidak bisa bertemu dengan kosam. Kalau lam bisa. Wallahi lam yakum zaidun. Kalau lama nggak bisa. Wallahi lamma yakum zaidun nggak bisa. Dan masih ada yang lainnya. Itu diantara yang pentingnya. Sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan? Hah? Gak ada? Ada yang ketinggalan? Apa? Lam bisa. Wallahi lam yakum Zaidun. Tapi kalau lama nggak bisa. Wallahi lama nggak bisa. Ya. Cukup dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.